fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an alhamdulillah wa syukrullahi jalla wa ala senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya sebagaimana sabda nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam salah satu hadis yang sahih yang merupakan doa dari azkar as-sabah wal masa yaitu pada saat kita berada di waktu pagi demikian pula pada saat kita berada di waktu petang <clears throat> Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur." Itu di waktu pagi, jika di waktu sore maka kita mengucapkan Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, ma Asbahabi bi min ni'matin aku masuk di waktu subuh di waktu pagi tidak ada satupun nikmat melainkan nikmat itu darimu ya Allah ataukah nikmat itu salah satu melalui makhlukmu ya Allah اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك Semua itu berasal darimu ya Allah, yakni nikmat-nikmat tersebut. Maka tidak ada syarikat bagi dirimu ya Allah. Yakni di dalam mewujudkan mengaplikasikan kesyukuran kita terhadap Allah Ta'ala dari segala nikmat yang Allah berikan, yang Allah curahkan kepada kita semua adalah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tidak mempersyarikatkan Allah dengan sesuatu pun. Wahdaka la falakal hamdu syukur. Tidak ada syarikat bagimu ya Allah dan hanya kepadamu segala puji-pujian dan syukur yakni yang setinggi-tingginya. Maka senantiasa kita selalu memuji Allah Ta'ala Membasahi lisan kita dengan Puji-pujian kepadanya Jalla wa'ala Dengan segala sifat kesempurnaan yang ada Pada diri Allah Jalla wa'ala Dan Demikian pula kita senantiasa bersyukur Dengan segala Kenikmatan yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita semua kenikmatan yang tertinggi adalah nikmatul Islam wal iman demikian pula nikmat yang banyak dilalaikan oleh umat manusia adalah nikmatu as-siha wal faragh nikmat kesehatan dan waktu luang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda nikmatani maghbunun maghbunun fiha katsirun minan nas dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu daya di dalamnya yaitu nikmat dalam memanfaatkan kesehatan dan waktu luang. Maka alhamdulillah nikmat yang tidak terhingga yang tidak terhitung yang Allah Subhanahu wa taala terus curahkan dan limpahkan kepada kita semua. Nikmat Islam wal iman, nikmat kesehatan waktu luang kesempatan, nikmat, kekayaan, nikmat harta, nikmat fasilitas dan berbagai nikmat-nikmat yang kita tidak dapat menghitungnya. Maka Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian tidak menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Dan itulah kenyataan yang kita rasakan dan kita jalani dalam kehidupan dunia kita ini barakallahu fikum. Dan hingga kita akan berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu suatu hal yang pasti <clears throat> yang kita saksikan dan telah dirasakan oleh umat manusia yang telah mendahului kita dan khususnya kepada umatul Islam yang mereka sedang berada di alam kuburnya yang mereka sedang mempertanggungjawabkan segala amalan-amalannya di dunia segala nikmat yang Allah taala berikan kepadanya semua akan dipertanggungjawabkan oleh setiap hamba di alam kuburnya barakallahu fikum dan terlebih-lebih di yaumul kiamah setelah terjadinya hari kiamat di dunia ini yakni pertanggungjawaban di hari akhirat kelak imma al jannah wa imma an-nar hanya ada dua pilihan apakah surga Allah Subhanahu wa taala ataukah neraka dan surga Allah uiddat lil muttaqin dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya dan neraka uiddat lil kafirin dijanjikan untuk orang-orang kafirin, untuk orang-orang yang fasikin, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala yang melalaikan agamanya, melalaikan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, nikmat Allah begitu besar dan begitu banyak. Dan semua itu bersumber dari Allah taala yang wajib kita syukuri dan haram untuk kita kufuri. Allah taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada satu bentuk nikmat pun yang ada pada diri kalian melainkan itu bersumber dari Allah. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, <clears throat> "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabi lasyadid." Jika kalian bersyukur terhadap nikmat-nikmatku, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat itu, Allah taala akan menambahkan kebahagiaan itu. Namun jika kalian kufur terhadap nikmat-nikmat Allah taala, maka ketahuilah inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amatlah pedih kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk bersyukur kepadanya. Waskuruli wala takfurun. Bersyukurlah hanya kepada Aku dan jangan kalian kufur kepada Aku kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwani fid din, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita mengingatkan kepada khususnya saya pribadi dan kepada kita semua dan kepada seluruh kaum muslimin dan seluruh umat manusia untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Dan ketahuilah wahai kaum muslimin wal muslimat yang semoga kita semua senantiasa berada di dalam bimbingan Allah taala bahwa dua pilihan yang telah kita sebutkan tadi surga atau neraka pilihan surga bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah dan pilihan neraka bagi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita semua dan kepada seluruh manusia <clears throat> i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaitin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adabun shadid wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur Allah Subhanahu wa taala mengingatkan pada kita semua, "Ya'lamu, ketahuilah kalian semua wahai umat manusia, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Bahwa kehidupan di dunia kalian ini adalah kehidupan yang merupakan senda gurau dan permainan yang menipu. Kehidupan dunia ini kata Allah taala lahun wa la'ibun yaitu permainan senda buro yang menipu. Watafa'khurun bainakum dan juga kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang dimana manusia berbangga-bangga di dalamnya. Watakatsurun fil amwal wal aulad dan mereka saling memperbanyak harta dan anak-anak keturunan. Ibaratnya kata Allah Taala, kama ghaitin ajabal kuffar nabatu seperti hujan yang Allah turunkan yang kemudian hujan itu menimpa bumi ini dan bumi ini menumbuhkan tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan yang menakjubkan orang-orang kafir yang menipu orang-orang kafir ajabal kuffar nabatuhu tumbuh-tumbuhannya hijau-hijauannya menipu orang-orang kafir Tumma yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuh-tumbuhan hijau-hijauan tersebut seketika itu berubah menjadi kuning. Seperti yang kita saksikan dalam kehidupan dunia kita ini. Ketika suatu tumbuhan tanaman baru tumbuh pada awalnya segar bugar, hijau kehijauan sedap dipandang mata dan menyenangkan orang-orang yang melihatnya dan memandangnya. Kemudian berlalu waktu demi waktu dia sedikit demi sedikit berubah warna menjadi kuning menguning dan sampai layu melemah dari kesegarannya. Thumma yahiju musfarra fayakunu hutama. Kemudian setelah itu berubah menjadi hutama yaitu menjadi hitam. yakni tanaman itu hancur dan mati. Demikian Allah taala memisalkan memberi perumpamaan terhadap kehidupan dunia seperti tanaman yang tumbuh segar bugar, sedap dipandang mata. Kemudian berlalunya waktu tidak terasa. Dia berubah dan melemah, berubah warna menjadi kuning sampai menjadi hitam kehitam-hitaman. Itulah kehidupan dunia kata Allah wa fil akhirah. Adapun tentang kehidupan akhirat atau di dalam kehidupan akhirat di yaumul qiyamah kelak yang merupakan kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya hanya ada dua pilihan kata Allah taala wa fil akhirati adzabun syadid pilihan azab yang dahsyat yaitu api neraka Allah bagi orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih mementingkan kehidupan dunia yang menipu dan merupakan permainan barakallahu fikum dia lebih memilih itu dan melalaikan akhiratnya, meninggalkan sholat, meninggalkan ibadah, meninggalkan zakah, meninggalkan puasa, haji, meninggalkan syariat-syariat Allah, hukum-hukum Allah Taala yang halal diharamkan dan yang haram dihalalkan dan seterusnya. Maka bagi mereka azab yang pedih kata Allah. Wa fil akhirati adabun syadid Pilihan yang kedua, wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Pengampunan dari Allah taala dan keridaan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Allah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menjalani kehidupan dunia ini tidak lebih sebagai tempat persinggahan yang sementara yang dia butuh bekal untuk menopang kehidupannya, untuk menopang ibadahnya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mencari nafkah, dia mencari rezeki dari Allah dengan cara yang halal. Karena itu adalah sebagai bentuk pujian dan syukur kepadanya kepada Allah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Sehingga dia tidak menempuh segala cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi mereka pengampunan dan keredaan dari Allah Subhanahu wa taala wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Kemudian di akhir ayat Allah tekankan apa yang Allah sebutkan di awalnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan senda gurau yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kelak mayoritas manusia di hari kiamat nanti mayoritas kebanyakan mereka akan menyesal dan meminta kepada Allah taala untuk dikembalikan kepada kehidupan dunia kembali untuk kemudian dia bertobat dan memperbaharui amalan-amalannya namun itu sudah terlambat itu tidak bermanfaat kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah beritakan dan ceritakan tentang orang-orang kafirin, orang-orang yang durhaka kepada Allah taala setelah mereka dimasukkan ke dalam api neraka. Mereka menjerit, berteriak sekeras-kerasnya, memanggil Allah taala. Wahum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairu alladhi kunna na'mal. Qala awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min Ketika mereka berteriak keras kerasnya di dalam api neraka, mereka memanggil Allah, Rabbana wahai Rabb kami, akhrijna na'mal salihan. Keluarkan kami Allah dari api neraka ini Na'mal solehan kami akan beramal dengan amalan soleh. Terlambat, barakallahu fikum. Penyesalan yang tidak bermanfaat. Penyesalan yang tidak berarti. Karena itu bukan lagi kehidupan dunia. Akan tetapi itu sudah kehidupan akhirah. Kehidupan yang merupakan darul jaza negeri pembalasan, bukan lagi negeri ujian sebagaimana di dunia ini yang disebut dengan darul ikhtibar atau darul imtihan, negeri ujian. Akan tetapi negeri akhirat adalah negeri al-jaza, hanya menerima balasan. Imma al-jannah wa imma an-nar. Baik itu dengan surga atau dengan siksa api neraka. Maka ketika mereka meminta kepada Allah dan mengungkapkan ungkapan penyesalan, maka Allah Ta'ala membalas ungkapan tersebut. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami dulu memanjangkan umur kalian? Bukankah kami dulu kata Allah memanjangkan umurmu? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru man tadzakkar. Maka mengambillah peringatan bagi orang-orang yang mengambilnya dan kufur dan menyesallah orang-orang yang mengabaikannya waja'akumun nadhir dan telah kami datangkan pada kalian an-nadhir para dai yang memberi peringatan yakni para nabi dan rasul dan orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul daripada duat ilallah dai-dai yang mengajak kepada jalan Allah yang hak bukan dai-dai yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Sekali lagi, an-nadhir yang dimaksud oleh Allah dalam ayat yang mulia ini waja'akumun nadhir adalah para duat yang mengajak ke jalan Allah, ke jalan yang hak, yang benar, bukan para duat yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Sebagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abi Hurairah dari sahabat Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhuma dalam hadis yang cukup panjang. Jika waktu masih tersisa insyaallah kita akan sebutkan secara singkat. Barakallahu fikum. Walhasil yang dimaksud oleh Allah taala di dalam ayat yang mulia ini wajahku nadhir dan telah datang kepada kalian yang memberi peringatan para dai yaitu dai ilallah, dai yang benar yang mengajak kepada jalan yang hak di atas Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman para salaf yaitu para pendahulu-pendahulu saleh, salafus saleh dari kalangan para sahabat khususnya. Setelah itu para tabi'in dan tabi' tabi'in yang mendapatkan pujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah di dipuji oleh Allah sendiri di dalam uh, surah An-Nisa yang menafsirkan suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim yang insya Allah kita akan sebutkan pula jika waktu masih tersisa qabla salatul isya qabla al-adzan taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Allah taala mengatakan waja'akumun nadir dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan para dai di jalan Allah taala, maka tidak ada udur bagi kalian. Tidak ada udur dan tidak ada alasan untuk diringankan, untuk kemudian dikabulkan permintaannya. Tidak akan mungkin. Barakallahu fikum. Oleh karena itu Allah taala berfirman dalam ayat yang lain, rusulan mubasysyirina wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul Allah Ta'ala telah mengutus para rasul-rasul, para pemberi peringatan. Yang memberi berita gembira dengan surga, janji Allah. Perjumpaan, keredaan Allah kepada Allah Ta'ala. Dan memberi peringatan dari siksaan api neraka, dari kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mubashirina wa mundirin. Apa tujuan diutusnya para rasul dan para pemberi peringatan, para da'i ilallah Allah Tujuannya kata Allah Ta'ala li'alla yakuna nasi Allah hujatum ba'dar rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia alasan hujah udur di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumul kiamat. Setelah diutusnya para rasul. Nah, maka Allah taala membalas dengan balasan yang muhinah yang sangat menghinakan dan sangat merendahkan mereka ahlun nar tersebut dengan firman-Nya fama lidh min nasir maka rasakanlah siksaan yang dahsyat itu maka tidak akan ada penolong bagi orang-orang yang zalim sedikit pun nah tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim sedikit pun di dalam ayat ini barakallahu fikum Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua kepada umat manusia bahwa ketika Allah taala menyiksa hambanya dengan siksaan api neraka di hari kiamat kelak di hari akhirat maka itu berdasarkan karena sebab kedoliman dari kita semua bukan kedoliman Allah karena Allah taala tidak pernah dolim karena Allah taala tidak pernah dolim terhadap hamba-hambanya tetapi sebaliknya Allah taala maha adil oleh karena itu Allah berfirman wala yadlimu rabbuka ahadan Allah taala Rabbmu tidak pernah mendolimi seorang pun dari hamba-hambanya maka manusia mengakui kedolimannya sehingga mereka pantas mendapatkan siksaan tersebut dan hal itu dijelaskan diterangkan oleh Allah taala di dalam ayat yang lain atau dalam surah Tabarak <clears throat> terkait dengan kaum kafirin yang disiksa di dalam api neraka. Mereka mengatakan, "Lau kunna naqil ma kunna min ashabis sa'ir." Apa ayat pertamanya? Nah, seandainya kami berakal maka kami tidaklah menjadi penduduk neraka sair ini. Nah, ini ucapan orang-orang kafir sedang berada dalam siksaan api neraka sair. Sehingga mereka mengikrarkan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan kedoliman mereka sendiri. Nah, seandainya kami berakal laukun kunna naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Seandainya kami dulu di dunia termasuk orang yang berakal, maka kami tidak akan masuk ke dalam neraka sa'ir ini. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa ayat tersebut dan ayat-ayat yang lainnya menerangkan bahwa umat manusia di hari kiamat kelak walaupun itu kafir yang disiksa dalam api neraka mereka mengakui bahwa itu kedoliman mereka sendiri dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa itu keadilan Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum. Allah taala tidak akan mendolimi sedikit pun dari hamba-hambanya. Oleh karena itu para ulama mengatakan Allah Subhanahu wa taala memasukkan hamba-hambanya ke dalam surganya dengan rahmat dan fadl dengan rahmat dan keutamaan dari Allah taala dan Allah memasukkan hamba-hambanya ke dalam api neraka dengan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala bi'adlihi. Naam. Sehingga Allah taala terhadap hambanya berkisar antara al-fadl wal adl yaitu di antara keutamaan dan rahmat Allah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Oleh karena itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam salah satu hadis yang sahih. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Ma minkum min ahadin yadkhulul jannata amalihi". Tidak ada seorang pun dari kalian yang masuk ke dalam surga dengan amalannya semata-mata. Akan tetapi ketika itu sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah?" Tidak pula engkau ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Wala ana illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl." Kecuali karena sebab Allah taala menganugerahkan kepadaku keutamaan dan rahmatnya sehingga aku masuk ke dalam surga kita semua masuk ke dalam surga adalah karena yang pertama sifat al-fadl keutamaan dari Allah taala yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki demikian pula sifat rahmah dari Allah taala <clears throat> dan ayat-ayat yang telah kita sebutkan tadi terkait dengan siksaan ahlun nar di dalam api neraka tidaklah mereka disiksa oleh Allah melainkan dengan sifat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian barakallahu fikum uh, manusia di yaumul kiamah kelak, di hari kiamat kelak pasti mereka semua akan menyesal. Naam dan ingin untuk minta dikembalikan dalam kehidupan dunia. Bahkan barakalovikum sebelum diumul Semasa di alam barzah, di alam kubur, penyesalan itu sudah ada dan mereka minta untuk dikembalikan dalam kehidupan dunia ini namun itu bukan tempatnya dan bukan waktunya. Nah, sekali lagi itu bukan tempat dan bukan waktunya lagi. Sehingga penyesalan yang tidak ber berarti penyesalan yang tidak bermanfaat. <clears throat> Rasulullah memberitakan dalam hadis yang panjang barakallahu fikum hadis Bara bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh para ulama yang menceritakan tentang proses kematian seorang hamba setiap manusia dalam kehidupan ini Naam ketika dia adalah orang yang ahlu dunia, orang yang merupakan anak-anaknya dunia ini dan bukan anak-anak akhirat dari kaum kafirin atau fasikin, orang-orang yang durhaka kepada Allah fajirin, mereka akan mengalami ketersiksaan semenjak malaikatul ar-roh malak, mal, al malakul maut mencabut roh mereka itu sangat dahsyat para kalbikum Rasulullah mengumpamakannya seperti benda gergaji bergerigi yang ditanam di dalam kapas lalu ditarik dengan sekeras-kerasnya maka itu menarik roh rohnya orang-orang yang jahat dari kalangan kafirin nah ataupun dari kalangan eh, orang-orang uh, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka roh mereka ditarik seperti air minum yang ditumpahkan dari gelasnya. Nah, itu perumpamaan yang diberitakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hingga sampai setelah itu rohnya diantarkan oleh para malaikat setelah mereka merebut roh itu dari tangan malakul maut, diantarkan para malaikat yang jumlahnya tidak terhitung. Diantarkan ke langit dan pintu langit tertutup dan tidak dibuka. Lalu roh itu dilemparkan dari langit pertama ke alam kuburnya dengan terhina. Adapun roh mukmin yang bertakwa kepada Allah, roh itu diantarkan dengan terhormat sampai di alam kuburnya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian untuk orang-orang yang durhaka kepada Allah, alam kuburnya gelap dan sempit. Adapun orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka alam kuburnya terang dan luas, seluas mata memandang seluas mata memandang. Kemudian orang-orang yang durhaka akan diutus kepadanya makhluk yang seram wajah tampannya, busuk baunya. Naam dan <clears throat> itulah amalan tolehnya, amalan buruknya yang akan menyiksanya di alam kuburnya. Adapun orang saleh yang bertakwa kepada Allah diutus makhluk yang tampan wajahnya, putih pakaiannya, harum baunya. Itulah amalan solehnya yang menemaninya di alam kuburnya. Terus menerus sampai hari kiamat. Sehingga <clears throat> di akhir hadis Rasulullah memberitakan bahwa orang yang toleh ini tadi, yang jahat ini tadi berdoa meminta kepada Allah, Allahumma Ajil ajil. Allahumma ajil ajil bil hamzah dengan hamzah. Ya Allah, tunda tunda. Naam, karena mereka diperlihatkan tempat duduknya di api neraka kelak. Sehingga mereka mengetahui bahwa siksaan api neraka itu tidak bisa dibandingkan dengan siksaan yang sedang dia alami di alam kuburnya sehingga dia berdoa untuk ditunda ditunda hari kiamat karena dia tidak ingin berpindah kepada azab yang lebih dahsyat yang tidak bisa dibandingkan dengan azab yang sedang dialami. Adapun orang soleh, sebaliknya dia berdoa, ajil ajil ya Rob, wahai Robku, wahai Rob, segerakan segerakan, yakni segerakan hari kiamat, karena Allah telah membentangkan dan memperlihatkan di alam kuburnya tempatnya di surga di yaumul kiamah, yaitu mereka menyaksikan nikmat yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmat yang sedang dialami di alam kuburnya sehingga dia meminta untuk disegerakan hari kiamat agar mereka berpindah ke alam surga barakallahu fikum demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kita semua maka jadilah kita seperti apa yang disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya jadilah kalian wahai ummatul Islam wahai manusia menjadi pengekor pengikut-pengikutnya negeri akhirat dan jangan kami men, kalian menjadi pengikut-pengikutnya kehidupan atau ahlud dunia orang-orang yang mengekor dengan dunia ini dan melalaikan akhiratnya wallahu taala a'lamu bissawab barakallahu fikum lebih kurangnya saya mohon dimaafkan insyaallah taala kita lanjutkan majelis kita dengan membacakan kitab yang telah kita bacakan sebagaimana biasanya dari Aqidatul Islamiyah Sahihah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu Hafidah rahimahullah taala. Naam dan ini sebagai mukaddimah insyaallah taala semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan akhirul kalam subhanakallahumma wabihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka alamin. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh